Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sebenarnya peran seorang akhwat? Akhwat itu ujungnya T. Akhwat. Di sini D. Akhwat. Yang D itu kul wallahu ahad. Allahu somad. Bagaimana seorang akhwat muslimah di luar rumah dalam berdakwah? atau kadar urusan di luar rumah. Tapi saya dengar hadis baik-baik perempuan itu di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, menetaplah engkau dalam rumah. Perempuan tetap dalam rumah. Tablik akbar enggak boleh, pergi pulang. Nabi melihat Asma. Asma itu saudara kandung Aisyah memikul makanan onta dan makanan kambing. Dan Nabi tidak marah. Nabi nggak mengatakan, hei Asma pulang ke rumah. Tapi Nabi malah membantunya. Itulah hadis takriri menunjukkan perempuan boleh keluar rumah bekerja beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. Lima syaratnya. Pertama, tidak bersolek-solek jahiliyah. Jangan sampai ibu besok keluar rumah, mukanya sebelah hijau, sebelah biru pulang suaminya ngamuk. Siapa yang nempelin kau tadi? Mohon maaf bang, salah make up. Dua, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Masalah sholat saya ikut Quran Pak Ustaz. Masalah zakat saya ikut Quran Pak Ustaz. Masalah haji saya ikut Quran Pak Ustaz. Tapi masalah berdua-duaan ini rasanya Gak apa-apalah Pak Ustaz, udah seperti kakak saya. Sudah macam abang saya, sudah macam adik saya. Ingat, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Tiga, la tusafiranna mura'atun. Tidak boleh musafir pergi. Kepala dinas melepas Pimpinan perusahaan melepas, GM melepas karyawan pergi keluar kota, silakan berangkat ternyata berdua-duaan. Nauzubillah min zalik. Yang keempat, tidak lain tidak bukan adalah apa dia? Itulah yang disebut jangan sampai la yakrib nabi arjulihidna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Perempuan nggak boleh memukulkan kaki ke lantai dipakai gelang kaki gemerincing. Lewat di depan, kricing kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Andai saya sedang tausiah, tiba-tiba lewat perempuan pakai kaki kemerincing, kerincing. Semua mata nggak ada yang lihat saya, semua ngeliat kaki dia. Apa maknanya? Mencuri perhatian dengan sesuatu. Dipakai sekarang mungkin kemerincing nggak lagi. Dipakai sepatu, tumitnya 10 cm. Kecil sebesar ini. Dia yang lewat, kita yang ketakutan. Lihat dia melangkah. Eh. Nah, ini salah satu dipakai punuk onta sampai tinggi ke atas. Kalau sekedar dikit aja nggak apa-apa, kebetulan rambutnya panjang. Lalu dia ikat dengan karet, karet habis beli gula kan ada karetnya. Lalu dia ikat, dia ya nggak apa-apa. Karena kalau pakai jilbab rambut nggak diikat, nanti pas buka ke depan disangka suami sundel bolong. Diikat-dikit nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia angkat tinggi ke atas, sehingga menjadi pusat perhatian seperti punuk onta, nah itu tidak boleh. Yang kelima, la bil qaul. Kerja aktivitas wanita karir di luar rumah, bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Nggak boleh. Sekantor. Gimana hasil laporan tadi? Sebentar ya, Pak. Apa ini? Makanya kalian kalau ada orang nelpon itu kalau ditanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana nih? Samarinda. Kalimantan Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Samarinda? Itulah terjadi semua kekacauan. Berapa banyak perselingkuhan terjadi gara-gara apa? Gara-gara salah sambung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang tua yang selalu gemar nonton audisi dangdut? yang saya ceramahi anak muda, saya pikir orang tua sudah selesai. Ternyata anak mudanya ngaji, orang tuanya nonton audisi dangdut. Malah berdoa supaya itu yang lulus. Ya Allah. Tolong banyakkan SMS untuk yang ini. Kalian anak muda yang udah ngaji, bukan berarti mentang-mentang orang tua kalian belum hijrah, lalu kalian pulang menceramahi orang tua. Ini nggak bener. Niatnya baik tapi caranya nggak betul. Jangan pulang dari sini kalian panggil, "Mama, sini." Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kan begitu. Tapi kalian kasih tahu, kira-kira yang mamamu ini yang suka nonton audisi dangdut ini, kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Ah, cari orang lain yang omongannya didengar supaya menasehati dia. Oh dia dulu pernah pergi umroh sama Ustadz Yuliansyah. Ah, Ustadz Yuli ngomong dengan dia, dengar, ah dengar. Ibumu kerja di mana? Ibu saya kerja di kantor Pak Wali. Ah, ngok, biar Pak Wali ngomong. Sini. Kabarnya dia suka audisi dangdut ya. Eh, kok bapak tahu? Intel saya kan banyak itu. Padahal anaknya udah lapor. Mudah-mudahan. Tapi jangan lupa doa. Doa silahul mukmin. Doa senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan dengan kau doakan, maka orang tuamu juga mendapat hidayah insya Allah. Amin. Kalau ustaz nasihatnya bagaimana? Hai ibu-ibu yang masih suka audisi dangdut. Eh, kami nggak suka kok Ustadz Ustadz kau nunjuk kami. Saya nunjuk kamera. Hai ibu-ibu dimanapun berada. Baik di Samarinda maupun di ujung dunia. Kalian yang masih suka nonton audisi dangdut. Ingatlah bu. Kau akan mati menghadap Allah. Dan kau tidak akan dikirim oleh lagu yang racun kucing garong. Kabin kaci kabidang kuc kuc sutahi. Telingamu akan ditanya Seandainya malaikat maut mencabut nyawamu ketika itu telingamu sedang mendengarkan suara Ustaz Sahrani, maka saat itu bangga. Apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, putarkan rekaman terakhir saat dia mati. Apa bunyi suara di telinganya? Siap, kata malaikat. Diputar suara telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Masukkan dia ke surga. Masuk. Yang satu lagi mati. Putarkan apa suara terakhir di telinganya. Siap, kata malaikat. Ambil rekaman telinganya, putar. Assalamualaikum. Suara Abdul Somad. Masukkan dia ke surga bersama Abdul Somad dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, putarkan suara terakhir telinganya waktu mantan cabut nyawanya. Putar. Tombo ati ono lima pekarane masukkan sama kopi. Ini putarkan telinga, harus diputar. Hmm, ah, masukkan sama. Ini putarkan telinga. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. hmm. Ah. masukkan sama Amita Bacan Sanjay Dup kutahi kabika cika bigam Almar'u ma'aman ahab Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai Wahai ibu-ibu yang masih suka audisi dangdut Kau akan bersama dengan penyanyi dangdut yang melihatkan kakinya Yang melihatkan betisnya Yang melihatkan bupati buka paha tinggi-tinggi jangan-jangan Ustaz ini nonton juga. Enggak. Tak sempat saya nonton. Kalau sempat mau juga saya tengok. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Ustaz tentang masalah sholat Jumat. Jika seandainya kita sholat nih, tiba-tiba kita buang angin. Di saat tengah sholat itu membatalkan sholat Jumatnya kah? Ya batal lah. Ini nyari-nyari gara-gara. Tidak ada istilah antar ulama. Kalau masalah tertawa terbahak-bahak, ada mazhab yang membatalkan Hanafi. Kalau wudhu tertawa, batal. Makan daging onta batal mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i ketawa tidak batal makan daging onta tak batal. Tapi kentut sepakat semua masa batal. Baik yang berbunyi maupun tak berbunyi. Kalau kita sedang sholat, tiba-tiba terasa seperti keluar. Pas sedang sholat terasa seperti keluar. Apakah sholat kita batal? Jangan kau batalkan sholatmu hatta tasma maasautan au tajidarihan. Sampai ada dua tanda. Kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara, baunya luar biasa. Selama tak ada suara, selama tak ada bau, maka sholat tak batal. Kalau batal berarti sholat harus diganti jadi sholat zuhur ya Pak Ustaz? Enggak juga. Misalnya batalnya pas imam takbir. Allahu Akbar. Cepat engkau keluar, kau ambil wudhu, Wudhu kau masuk lagi masih bisa kejar. Kebetulan imam ayatnya panjang. Wasani'u ila maghfiratin min rabbikum. Waduh. Wah, betul Imam imamnya ada yang batal tadi. Nah, kalau bisa masih kau kejar, kau kejar.